yang boleh merubahnya tidak ada seorang pun yang boleh menggantinya Tidak ada seorang pun yang boleh untuk melihat selain Dari apa-apa yang ada di dalamnya Tidak boleh mencari yang menyelisihinya Kalimat ini saya ulangi Karena riwayat berikutnya menegaskan ucapan beliau Seperti disebutkan Haka Abdullah Ibn Abdul Hakam Dihikayatkan oleh Abdullah Ibn Abdul Hakam dari Malik rahimahullah bahwa beliau berkata, "A'jabani azmu Umar ala dhalik." Sungguh aku kagum. A'jabani mengagumkan aku. Aku kagum azmu Umar terhadap tegasnya Umar atas yang demikian. Ya, ini hadal kalam. Yang dimaksud ucapan tadi. Makanya saya baca dulu tadi supaya mengingat ucapan Umar. Bahwa Rasulullah SAW mengajarkan satu ajaran dan khalifah-khalifah yang lurus juga melanjutkan ajaran tersebut siapa yang berpegang dengan ajaran tersebut berarti dia berpegang dengan Quran siapa yang berpegang dengannya berarti kokoh agamanya nah ajaran itu terjemahan aslinya sunnah bahwa Nabi mengajarkan sunnah juga pula Khulafa Rasyidin mengajarkan sunnah siapa yang berpegang dengan sunnah itu maka dia berada di atas jalan yang lurus Siapa yang berpegang dengan sunnah itu berarti dia berpegang dengan Quran. Siapa yang berpegang dengan sunnah itu berarti dia di atas agama yang kokoh. Warawa Rahman ibn Mahdi hadal kalam an Malik. Walam yahkihi an Umar. Beliau mengisahkan ucapan Imam Malik tetapi tidak mengisahkan langsung dari Umar ibn Abdul Aziz. qala Khalaf ابن Khalifah Syahidu Umar Ibn Abdul Aziz yaktubun nas. Aku pernah mendengar Umar bin Abdul Aziz berkhutbah di depan manusia. Bahwa khalifah dalam keadaan beliau sebagai khalifah. Fakala fi khutbatihi, beliau berkata dalam khutbahnya, "Ala innama tanna Rasulullah sallallahu wa sahibahu Fahuwa wazifatu dinin na'khudhu bihi." Kata Umar bin Abdul Aziz, ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW menyunahkan satu sunnah. Demikian pula dua sahabatnya, maksudnya Abu Bakar dan Umar. Fahuwa wadhifatu din, maka itu adalah urusan agama. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah dan dua sahabatnya, itu adalah agama. Na'khudhu bihi wa ilaih. Kita mengambilnya dan kita merujuk kepadanya. وروى أبو نعيم من حديث أرزب الكندي diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari hadis Arzab Al-Kindi bahwa Rasulullah SAW berkata Innahu sayahdud ba'di asya'a Sesungguhnya akan terjadi setelahku perkara-perkara Fa'ahabbuha ila, fa ilayya An talzamu ma ahdatha Umar dan yang paling aku sukai, yang paling disukai atasku adalah kalian berpegang dengan apa yang diadakan oleh Umar. Hanya Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah. Saya hadus ba'di asya'a. Akan terjadi itu sekian perkara. Yang paling aku sukai adalah apa yang terjadi di zaman Umar. Umar bin Abdul Aziz, yaitu penulisan hadis membangkit membangkitkan hadis-hadis menyebarkan prinsip berpegang dengan sunnah sampai beliau menyatakan berpegang dengan sunnah adalah berpegang dengan Quran ini kata-kata mutiara yang pantas dicatat dalam tinta emas wa kana aliyun yattabi ahkamahu wa qadayahu wa yaqulu inna umar kana rashid al-amr di antara yang diambil dari Umar bin Abdul Aziz Beliau berkata bahwasanya aku memutuskan apa yang diputuskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala Jadi ada sekian istihad-istihad Umar dipakai di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena beliau melihat dalil yang kemarin kita baca. Kalau saja ada nabi setelahku lakana Umar. Dan juga hadis al-mulhamun. karena siman qablana orang-orang sebelum kita ada mulhamun, muhaddatsun, bukan nabi tapi sering dapat ilham. Lau kana fi ummati lakana Umar, kata Nabi. Kalau di umatku ada, tidak Umar orangnya. Beliau berbicara tentang khamr sebelum turunnya khamr. Ternyata turun khamr cocok dengan ucapan Allah. Beliau berbicara tentang hijabi Rasulullah apa tidak sebaiknya di hijabi. Ternyata turun ayat hijab. Dan sekian banyak terjadi pada Umar maka Umar bin, bin Abdul Aziz memiliki prinsip bahwa apa yang sudah diputuskan di masa Khalifah Umar, aku akan putuskan. Maka di sini dikatakan ahdar terjadi, kejadian-kejadian. Dan yang paling aku sukai adalah apa yang terjadi atau apa yang diada-adakan oleh Umar. Wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengikuti hukum-hukum Umar wa yaqulu inna Umar kana al amr. Karena Umar waktu itu orang yang lurus. al amr, urusan selalu lurus. Maka keanehan pada Syiah adalah mengutamakan Ali bin Abi Thalib katanya, tapi mencerca Umar. Padahal Ali bin Abi Thalib sendiri menyatakan aku mengikuti Umar karena Umar itu Rasid al amr, urusannya selalu lurus. Dan Nabi memberitakan beliau mulhamun atau diantara orang yang sering mendapatkan ilham. Wa Ash'ad 'an Sya'bi qala idza ikhtalafa an-nasu fi shay'in fanzur kaifa qada fihi Umar. Diriwayatkan dari Sya'bi, dari Ash'ad dari Sya'bi, kata beliau, kalau berselisih manusia, maka lihatlah apa yang diputuskan oleh Umar. Kalau berselisih manusia, lihatlah apa yang diputuskan oleh Umar. فإنه لم يكن يقضي في أمر لم يقضى فيه قبله حتى يشاور karena beliau tidak akan memutuskan satu keputusan pun yang belum diputuskan sebelumnya kecuali bermusyawarah kalau sudah diputuskan sebelumnya oleh Rasulullah SAW dan, dan Abu Bakar akan diputuskan dengan itu tapi kalau tidak ada yusyawir beliau bermusyawarah وقال مجاهد hmm. إذا اختلف الناس في شيء kalau berarti cuma manusia pada sesuatu, فانظر ما صنع عمر maka lihatlah apa yang dilakukan oleh Umar. Ini menjelaskan hadis yang sedang bersama kita. Yaitu hadis Irbad bin Sariyah. Rasulullah menyatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin." Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum. Maka di antara contohnya ucapan ulama ini, kalau dari manusia, maka lihatlah apa yang diputuskan oleh Umar. Karena Umar tidak memutuskan kecuali apa yang sudah diputuskan sebelumnya oleh Rasulullah SAW dan oleh Abu Bakar atau beliau bermusyawarah. Fakut bihi maka ambillah Demikian pula dikatakan oleh Ayyub dari Sya'bi juga. Unduru majtama'at alaihi ummatu Muhammadin. Lihatlah apa yang telah disepakati secara ijma' oleh umat Nabi Muhammad SAW. inna Allah lam yakun liyajma'ahum ala dhalalah. Karena Allah tidak mungkin mengumpulkan mereka di atas kesesatan. Apa kata Nabi? La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak mungkin sepakat di atas kesesatan maka ijma adalah hujjah. Ijma adalah dalil setelah Quran dan Sunnah. Maka yang ketiga ijma. Tapi kalau tidak ijma, para salaf masih berselisih. Faidah ikhtalafat, fanzuru ma sana'a Umar. Kalau berselisih para sahabat, maka lihatlah apa yang dilakukan oleh Umar. Karena Nabi bersabda, "Iqtadu billadaini min ba'di." Abi Bakr wa Umar. Ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar cuma dua tahun. Rasulullah taala anhu. Sedangkan Umar sepuluh tahun. Artinya banyak perkara-perkara diputuskan oleh Umar. Fakhudu bihi, maka ambillah. Berarti ijma' eh, Quran, sunnah, ijma' Bagaimana kalau tidak ijma? Ambil pendapat Umar ambil keputusan Umar. Wasu'ila Ikrimah an Ummul Walad. Faqala ta'tiqu bi mauti sayyidiha. Ditanya Ikrimah tentang Ummul Walad. Ummul Walad itu budak yang melahirkan anak tuannya. Jadi saya punya budak perempuan dan itu halal. Tapi ternyata hamil. Lahirlah anak budak ini. Tentunya anak budak ini anak tuannya. Anak merdeka. Nasabnya dinisbatkan kepada tuannya. Baik. Bagaimana ibunya? Masa anaknya merdeka, ibunya tetap budak. Berarti e, seorang budak melahirkan tuannya. Anaknya sebagai tuannya berarti. Maka para ulama berselisih. Ikrimah ditanya, bagaimana tentang umul walad? Kala ta'tiqu bi mauti sayyidiha. Dia akan merdeka setelah meninggalnya sayyidnya, pemiliknya. Kenapa? Ya itu aja. Iya, iya. Ta'tiqu bi mauti sayyidiha. Artinya kalau tuannya meninggal, maka dia kan budaknya siapa? Budaknya anaknya, anaknya anaknya dia sendiri. Nggak mungkin seorang anak menjadi tuan ibunya, sehingga otomatis merdeka ta'atik bimauti sayyidiha. Faqila lahu bi syai'in taqul. Ada yang tanya, pendapat seperti itu dari mana? Biayi ayyi syai'in taqul? Dengan apa kau berkata seperti itu? Qala bil Qur'an. Dengan Qur'an. Biayi Qur'an? Dengan Quran yang mana atau dengan ayat yang mana? Qala Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri. Mana kaitannya? dengan masalah taatib tadi. Yang mana ayat ini berkait dengan itu? Qala wa Umar min Aul min ulil amri. Umar bin Khattab ulil amr. Ta'atil Allah dan Rasulnya. Ta'atil ulil amr. Ini yang Imam. Qala waqi' Idza ijtama'a Umar wa Ali 'ala syai'in fa huwa al-amr. Kalau sudah disepakati oleh Umar dan Ali, maka selesai. Itulah perkara yang harus diikuti. Artinya pendapat Umar diikuti oleh Ali bin Abi Thalib. Fahadha huwa Kata Waqi' Ibn al-Jarrah termasuk salah seorang gurunya Imam Syafi'i. وروي عن ابن مسعود أنه كان يحلف بالله Ibn Mas'ud pernah bersumpah dengan nama Allah. Anna al mustaqim huwa alladhi thabata alaihi Umar hatta dakhala al-jannah Bersumpah dengan nama Allah bahwa siratul mustaqim jalan yang lurus adalah jalan yang telah dijalani oleh Umar hingga masuk ke dalam jannah. Dan Nabi menyatakan Umar fil jannah dengan tegas. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah. Wa bi kulli hal فما جمع عمر عليه الصحابة فاجتمعوا عليه في عصره فلا شك أنه الحق Ala kulliha. Kesimpulannya. Apa yang dikumpulkan oleh Umar di zamannya dari beberapa sahabat kemudian bermusyawarah diputuskan satu perkara, fala syakka annahu al-haq, maka enggak ada ragu lagi bahwa itu benar. Umar mengajak para sahabat berbicara, kemudian memutuskan satu keputusan, maka huwal haq bila syak, enggak ada keraguan padanya. Walau khalafa fihi ba'da dhalika man khalaf walaupun diselisihi oleh beberapa orang yang menyelisihi. Di antara sahabat ada saja perbedaan pendapat. Umar memutuskan untuk keputusan. Kemudian ada yang menyelisihinya. Aku memegang dengan dalil ini. Kata Umar, kalau engkau melakukannya akan aku rajam sebagai seorang penzina. Karena dia berpendapat masih boleh hutang. Allah menyatakan tidak kamu berani mut'ah, aku raja. Demikian tegasnya Umar terhadap beberapa orang yang menyelisih. Padahal mereka beristihad, merasa saya dapat hadis dan saya punya hadis. Iya, tapi hadis itu mansuh. Kata Umar, akhiru ahdihi, akhir keadaan Allah SAW adalah mengharamkan mut'ah ila yaumil qiyamah. Mengharamkan mut'ah sampai akhir masa. Demi Allah, kalau engkau melakukannya, akan aku raja. Sehingga tidak terjadi di zaman Umar. Ini barakallahu fikum dikatakan oleh para ulama bahwa kalau Umar sudah bermusyawarah dengan beberapa sahabat kemudian memutuskan untuk keputusan, maka itulah kebenaran walaupun ada beberapa orang yang menyelisihinya. Kaqadaihi bi masail min al-fara'id. Seperti keputusannya dalam masalah faraid, dalam masalah ilmu waris aul sebelum tawarnya. Wa fi zawji abawaini wa zawjati abawaini anna lil ummi thuluth al baqi. Seperti yang laul yang dimaksud adalah tentang berapa warisnya istri dari ibu bapak. Wa zawjah dan istri dari ibu bapak, suami dari ibu bapaknya atau uh, nah, istri dari ibu bapaknya. Inna lil ummi thulutsal baqi bahwa ibu mendapat sepertiga sisanya. Wa qadaihi fi man jama'a fi ihramihi dan juga seperti hukum beliau terhadap orang yang jima di masa ihram. Anahu yamdi fi nusukihi wa alaihi alqawa. Keputusan beliau adalah dia menyelesaikan manasik haji sampai selesai. Alaihi alqawa wal hadi dan dia harus mengqadha dan juga harus membayar fit sembelihan. Haji adalah korban. Wa mithl ma qadha bihi fi imra'atil mafqud. Juga keputusan beliau tentang seorang wanita yang hilang. ووافقه غيره من الخلفاء أيضا seperti Atil Mahfudi yang hilang bukan wanitanya kalau wanita yang hilang Mafuda istrinya seorang yang hilang begitu masih ingat kisahnya ketika orang itu ternyata diculik jin nah, sampai satu tahun lebih kemudian Umar setelah lewat terlalu lebih daripada batas waktu yang ditentukan, ketemu dalam keadaan bingung. Dia cerita, saya dibolosin, sini sampai jin tadi perang antara dua jin, dia ternyata jadi bebas. Nah, antara dua kelompok jin. Maka Umar memutuskan untuk si wanita tadi memilih istri uh, suami yang hilang tadi maka suami yang baru dilepas atau dia memilih suami yang baru terserah karena sudah tinggal terlalu lama Rizmu ma jama'a alaihi an-nas fi talaq Demikian pula apa yang berkait dengan talak tiga mithlu ma jama' alaihi an-nas fi talaq Bagaimana talak tiga secara langsung Aku talak engkau talak tiga. Aku talak engkau talak tiga belas. Aku talak engkau dengan talak tiga puluh tiga. Dan macam-macam permainan-permainan. Karena jengkelnya. Kata Omar, siapa yang berani mengatakan ucapan seperti itu, jatuh talak tiga. Nggak bisa balik. Omar. Para ulama berpendapat, kalau itu satu majlis tetap talak satu. Talak satu majlis, Ucapan itu, ucapan dusta. menjelas kamu ini baru pertama, kok mengatakan talak tiga? Ya nggak mungkin itu talak satu. Tapi Umar pernah memutuskan seperti itu. Wa fi tahrimi mut'atin nisa. Demikian pula tentang haramnya kawin mut'ah. Ini yang saya contohkan dari pertama. Beliau menyatakan kalau berani ada yang mut'ah, aku rajam. Dengan tegas beliau katakan. Wa mithlu ma fa'alahu min wad'il ad-dayuwan. Saya ulangi Wa mithlu ma fa'alahu min wad'id Termasuk apa yang dilakukan oleh Umar adalah meletakkan kantor khusus untuk urusan kenegaraan. Jadi sebelumnya tidak ada kantor itu. Ngobrol di masjid, ngobrol di rumah, ngobrol di mana saja sebagai keputusan negara. Ya. Di zaman Umar disiapkan tempat khusus. Di sana rapat, musyawarah dan sebagainya. Berarti mereka-mereka yang bikin kantor-kantor ini itu sebenarnya Allah. Sebenarnya ambil mukminin. Pasti akan dikatakan kalian anti bid'ah tapi kalian sendiri mengadakan kebid'ahan itu bikin kantor segala macam. Itu bid'ah. Eh. Tidak, itu sunnah. Eh. Sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Wadil kharaj ala ardil unwah Demikian pula meletakkan hukum kharaj terhadap ardil unwah, bumi yang dirampas dari musuh. Tanah-tanah, tanah yang dirampas oleh musuh, maka kharajnya diberikan kepada Baitul Mal. Kharaj itu hasil dari tanah tersebut. Mungkin ada buah di dalamnya, mungkin ada ini, ada itu, ada keuntungan-keuntungan dari tanah tersebut, semuanya disebut kharaj. Wa'adid dimma li ahli dimmah bisyurut. Demikian pula ikatan aturan bagi kafir zimmi dengan syarat-syarat. Syarat Syarataha alaihim. Beliau memberikan syarat-syarat di atas mereka. Kalau kamu mau sebagai kafir dan dilindungi di sini, syaratnya satu dua tiga empat. Di antara syaratnya adalah dahulukan kaum muslimin. Kamu kalau bersaing dalam masalah apapun atau antri atau apapun harus kamu ngalah kepada muslimin. Nah ini yang yang sekarang nggak ada. Hakim dimin tapi yang berkuasa, yang paling kaya, yang ngatur. Karena nginjak-injak kaum muslimin. Kafir dimin itu misalnya ada antri beda nanti kamu belakang kaum muslimin dulu selesai baru mereka urusan apapun dalam urusan anu tentunya urusan negara atau urusan yang berkait dengan pemerintahan. ويشهد لصحة ما جمع عليه عمر الصحابة فاجتمعوا عليه ولم يخالف في وقته قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني في المنام أنزع على قليب فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم جاء ابن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى أحدا يفري فريه, فريه, حتى روي الناس وضربوا بعطن وفي رواية فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع ابن الخطاب وفي رواية حتى تولى الحوض ويتفجر yang mempersaksikan kebenaran pendapat ini Quran, Sunnah, Ijma dan kemudian ucapan Umar adalah apa yang diriwayatkan tentang Umar dan para sahabat kalau sudah berkumpul dan sudah merapatkan atau memutuskan satu perkara tidak menyelisihi seorang pun di waktunya. Di antara yang mendukungnya adalah qaulun Nabi, ucapan Nabi SAW. Aku melihat diriku, maksudnya mimpi, dalam tidurku, anzi'u ala qalibin. Aku sedang mengambil air dari sumur. Tiba-tiba datang Abu Bakar menggantikan aku mengambil air tersebut. Maka beliau mengambil satu dua ember dan dalam pengambilannya ada kelemahan. Semoga Allah mengampuni beliau. ثم جاء ابن ابن الخطاب kemudian datang ابن الخطاب فاستحالت غربا maka sampai condong ke arah barat falam ara ahadan yufri fariyahu hatta ruyan nas sungguh aku tidak pernah melihat seorang pun yang sehebat dia mengambil air hingga manusia seluruhnya hilang dahaga. Rawiya artinya hilang dahaga dari kata rai. Kalau makan penuh kenyang kan? Kalau minum apa? Minum sampai puas. Hah? Tunggu. Kamu tinggal bagus. Ini maknanya puas sampai hilang dahaga. Seluruh manusia puas dengan air tersebut. Wadarabu bi'atan apa itu tempat mendekamnya unta Artinya airnya tadi sampai dialirkan saking banyaknya. Walam ara yang Dalam riwayat bahkan Nabi menyebutnya abqari. Abqari itu jenius. Aku nggak pernah lihat sang jenius dari manusia yang mengambil air seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa fi riwayah hatta tawalla wal haud yatafajjar sampai Umar pergi telaga-telaga itu penuh dengan air yang diambilkan oleh Umar karena jeniusnya, karena cerdasnya. Allah Taala alam tidak dirincikan seperti apa cara mengambilnya. Yang jelas beliau mengambil air dengan cerdas sehingga semua orang mendapatkan air, semuanya hilang dahaga, bahkan sampai dialirkan ke telaga-telaga semua penuh. Beliau pergi, air masih mengalir. Hada isyaratun Sebentar, tadi riwayatnya disebutkan رواه مسلم في صحيحه والبخاري رواه البخاري ومسلم وإمام أحمد atau kadang disebut Imam Ahmad dulu Rawahul Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslim karena secara umum Imam Ahmad lebih dulu وهذا إشارة إلى أن عمر لم يمت حتى وضع الأمور مواضعها maknanya dari hadis tadi ini isyarat bahwa Umar tidak meninggal kecuali sudah membuat garis-garis tidak meninggal kecuali sudah membuat kaidah-kaidah yang orang setelahnya mendapatkan manfaatnya. Jadi Umar pergi, air masih mengalir. Air masih mengalir. Dan dilihat oleh Nabi SAW, hatta tawalla wal yata yatafajjar. Beliau berpaling, sedangkan telaga terus mengeluarkan air. Artinya apa yang digariskan oleh beliau menjadi kaidah bagi tata negara setelahnya. Sehingga kaum muslimin, khilafah, semua mengambil dari Umar. Mengambil kaidah-kaidah dalam menjalankan roda kenegaraan atau khilafah. Wastaqamatil umur dan urusan jadi lurus. Wadalika li muddatihi di antara sebabnya adalah karena panjangnya masa beliau. Abu Bakar lebih baik atau lebih mulia dari Umar, tapi cuma dua tahun. Nah. Wa lil hawadith. Dan beliau mengkhususkan waktunya untuk segala kejadian, menyelesaikan segala urusan. Setiap melihat begini, membuat keputusan. Melihat ada kejanggalan di sini, beliau luruskan. Melihat ada kebengkokan di sini, contoh ketika beliau lewat di satu kampung, beliau mendengar ada seorang wanita yang merintih atau meratap. Tuhai kapan pulangnya suamiku begitu menangis sampai dia menyatakan laula khaufullahi la taharrakat jawadimu kalau bukan takut pada Allah mungkin ranjang ini sudah bergoyang takut dan Allah karena suaminya yang dikirimkan sebagai pasukan perang di keluar negeri pulang ke rumahnya tanya pada anaknya tanya pada keluarganya berapa lama wanita itu kuat untuk ditinggal suaminya dijawab kurang lebih sekian bulan. Ada empat bulan, ada riwayat enam bulan. Maka Umar membuat keputusan. Kalau begitu, pasukan harus diganti setiap enam bulan. Ini aturannya dipakai terus. satu lagi itu pasukan enam bulan ganti pasukan berikutnya. Ini yang ini pulang, ini berangkat, ini pulang, ini berangkat. Sehingga sang istri tidak terbolini. Ini barakallahu fikum sama seperti ketika Umar melihat sesuatu kejanggalan atau kejadian aina lahmukum kepada pasukannya. Ini pemeriksa pasukan. Yang ditanya aina lahmukum? Mana daging kalian? Udah diatur. Makanan harus begini, harus begini, harus yang bergizi. Karena makanannya sangat sangat minim sekali padahal dia mau perang gitu. Aina lahmukum? Mana daging kalian? Bilang kita kurang gitu. Dikasih oleh Umar kirim dana makan harus bergizi. Ini juga keputusan yang kemudian dipakai setelahnya. Kan begitu. Setiap ada kejadian Umar bikin keputusan, bikin keputusan, dan keputusan menjadi aturan setelahnya. Dan ini yang dikatakan sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Nah, qala dikatakan wa tabarruhu lil hawadith karena beliau mengkhususkan waktu atau mengosongkan waktu khusus untuk kejadian-kejadian wahtimamihi biha dan mementingkannya bikhilafi muddati Abi Bakrin beda dengan waktunya Abu Bakar fa innaha kanat qasira karena waktu Abu Bakar cuma dua tahun qasira pendek wa kana mashghulan fiha bil futuh dan juga beliau banyak disibukkan dengan futuhat baru naik jadi khalifah peperangan masih berlanjut pasukan ke Syam terjadi peperangan dengan Romawi dan ila akhir wa ba'dal bu'udil qital lebih banyak tersibukkan dengan mengutus pasukan peperang. karena bayat li katsirin minal hawadits, maka beliau tidak banyak waktunya untuk mengurusi kejadian-kejadian. Itu pun ada kaidah-kaidah yang diputuskan oleh Abu Bakar. Seperti pertama beliau jadi khalifah, ketika mereka menyatakan sebaiknya pasukan jangan diberangkatkan dulu karena dalam negeri dalam keadaan kacau, Kata Abu Bakar, tidak. Aku tidak akan menggagalkan apa yang sudah diputuskan oleh Rasulullah SAW. Walaupun anjing-anjing Madinah mempermainkan gelang-gelang kaki Rasulullah SAW, gelang-gelang kaki istri-istri Rasulullah SAW, aku akan tetap memberangkatkan pasukan. Artinya walaupun istri Nabi diganggu oleh musyrikin, oleh kufar, aku akan tetap memberangkatkan. Gak akan saya batalkan apa yang sudah diputuskan oleh Rasulullah SAW. Kalau aku menggagalkan, membatalkan keputusan Nabi, Aku khawatir aku akan sesat. Itu juga kaidah. Kaidah. Hitungan-hitungan ro'yu, bukan kata begini-begini, itu tidak bisa mengalahkan Delhi. Rasul sudah menyatakan pasukan Usama berangkat. Berangkat. Dan lain-lain dari pendapat-pendapat beliau. Termasuk yang sampai Umar pun tunduk kepada keputusan Abu Bakar itu mereka masih sholat, mereka muslimin. Kenapa kita perangi? Kata Abu Bakar, aku nggak akan membedakan antara sholat dan zakat. Kalau dia sholat tapi tidak mengeluarkan zakat, menentang zakat, maka dia kafir. Ya Umar, ajaba asuja'un fi jahiliyah wa jabalun fil Islam. Apakah engkau pemberani di zaman jahiliyah kemudian jadi penakut di zaman Islam? Sungguh, kalaupun mereka tidak memberikan seutas tali atau anak unta yang dulu biasa diberikan sebagai zakat, kemudian mereka tidak mau hari ini, aku akan perangi karenanya. Artinya bukan karena hartanya, tapi karena mereka menolak rukun dari rukun Islam yang bernama zakat. Umar oh, itu, aku lihat bahwa kebenaran ada pada Abu Bakar dan aku melihat Allah sudah membukakan pada Abu Bakar kebenaran. Ya. Memerangi murtadin, dijulukinya murtadin. وربما كان يقع في زمنه ما لا يبلغه ولا يرفع إليه atau mungkin terjadi di zamannya beberapa kejadian-kejadian tetapi la yablughu tidak nyampe kepada Abu Bakar wala yurfa ilaih atau tidak diajukan kepada Abu Bakar atau rufi'at tilkal hawadith ila Umar sampai kemudian diangkat perkara tadi setelah Umar menjadi khalifah. Karena dua tahun belum sempat mereka angkat. Mereka melihat kesibukan Abu Bakar dalam perang, perang, perang. Maka ketika sudah lewat masanya karena pendek sekali, mereka ajukannya kepada Umar. Ketika Umar mengatur mahar, nggak boleh lebih dari sekian. Karena mereka berlomba-lomba membesarkan mahar. Kalau gitu, kata Umar, tidak boleh lebih dari sekian maka seorang wanita tua menyatakan, Ya Amir Mukminin, kunta Umairan, wa asbahta Umar, wa sirta Amiran, hattaqillah. Dulu itu kau Umar kecil, aku tahu. Kemudian jadi Umar besar, kemudian sekarang jadi khalifah, hattaqillah. Takutlah pada Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran, walaupun salah seorang mereka memberikan ini ihdahunna qintara, qintar itu sepikul emas. Maka Umar berhenti dan berkata, "Aqta Umar wa sadaqat Wanita itu benar, aku yang salah. Dirubah kembali oleh Umar aturan ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sehingga apa yang diputuskan dan disepakati oleh para sahabat tidak ragu lagi bahwa itu adalah karena kalau saja ada sesuatu yang menyelisihinya dengan hujah, Umar orang yang arud, orang yang gampang kembali, gampang mencabut apa yang keliru atau apa yang salah. Qala <clears throat> faradda an-nas fiha ila al-haq wa hamalahum ala sawab Maka ketika diajukan ke Umar, maka Umar pun mengembalikan manusia ke dalam kebenaran dan membawa mereka di atas hak. Wa amma ma lam yajma' Umar an-nas alaihi Bal lagu lahu Adapun kalau Umar berbicara langsung tanpa musyawarah dengan para sahabatnya tidak mengumpulkan maka itu adalah pendapat beliau. Wa huwa yusawwiq li ghairi li Maka tidak mengapa pantas kalau ada sahabat yang lain berpendapat dengan pendapat yang lain. Karena sa'alil jadi minallah ukhuwah seperti tentang masalah kakek dalam masalah persaudaraan wa mas'alatu talaqil battah tentang talak yang battah, talak yang terus-menerus. Fala yakunu qawlu Umar fi hujjah. Maka ucapan Umar tidak harus jadi hujjah atas yang lainnya dari kalangan sahabat. Karena sahabat yang satu berpendapat, sahabat yang lain juga berpendapat. Berarti yang dikatakan sebagai hujjah setelah Quran, Sunnah, dan Ijma adalah ucapan Umar yang mengumpulkan para sahabatnya di tempat musyawarah untuk memutuskan satu keputusan dan diputuskan maka itu hak. Adapun pendapat pribadi Umar sendiri belum tentu ada juga pendapat lain seperti pendapat tadi masalah pembatasan mahar dibantah oleh seorang ibu-ibu yang tua dan Umar mencabut. atau seperti pendapat masalah bukan masalah haji tidak boleh haji tamattu kata Umar melihat sedikit yang haji tidak ramai. Umar suka untuk meramaikan Masjidil Haram sehingga mengatakan yang haji haji saja, yang umrah umrah saja. Sehingga tiap orang datang dua kali, habis ini umrah, atau eh, depan haji begitu, sehingga ramai. Ketika Abdullah bin Abbas ditanya tentang masalah sunnah, beliau menyatakan as-sunnah adalah tamattu. Bahkan aku berkata itu wajib selama tidak ada alasan-alasan. Dari ucapan Nabi SAW menyatakan begini-begini. Mereka membantah. Tapi Umar memutuskan begini. Tapi Abu Bakar memutuskan lah akhir. Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Akhsha. Antanazal alaikum hijara minas sama. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku berkata qala Rasulullah. Kalian bantah dengan qala Abu Bakar qala Umar. Aku khawatir akan turun ada turun batu dari langit. Aku berkata kepada Rasulullah Ij'alu jadikan tawaf kalian umrah. Disuruh dijadikan umrah dan tahallu Kemudian menunggu hari tarwiyah. Kemudian hari tarwiyah mereka haji. Berarti haji tamattu. Sehingga pendapat beliau menyatakan wajib tamattu. Wallahu taala a'lam للصواب وأما ما لم يجمع ده وإنما وصف الخلفاء dan sesungguhnya apa disifatkan atau digambarkan oleh khulafa rasyidin kenapa Nabi menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin li'annahum araful haqqa karena khulafa rasyidin mengenali kebenaran wa qadaw bihi dan mereka memutuskan dengan kebenaran yang mereka tahu Farrashidu diddul ghawi. Maka rasidin maknanya orang-orang yang lurus, lawan dari ghawi. Ghawi menyimpang. Rashid lurus, al-ghawi menyimpang. Wal ghawi man arafa al-haq wa 'amila bi khilafih. Al-ghawi adalah orang yang tahu kebenaran tapi menyelisihi kebenaran yang dia tahu. Itu ghawi. Adapun Rashid tahu kebenaran dan kemudian mengerjakan dengan kebenaran. Apa yang ketiga? Dol. Orang yang tidak tahu kebenaran sehingga salah jalan. Jadi ada tiga. Satu, golongan yang tahu kebenaran tapi tidak melaksanakan kebenaran. Ini ghawi namanya. Yang kedua, tidak tahu kebenaran sama sekali. Akhirnya tersesat. Ini dol. Yang ketiga, mengetahui kebenaran kemudian mengerjakan dengan apa yang dia ketahui dari kebenaran. Ini baru dikatakan rasyid ulafa ar-rasyidin. Wafi oh, oh, riwayah al mahdihi Dalam riwayat ditambahkan dengan kalimat al mahdihi Yani anna Allah yahdihim lil Yani Allah memberikan hidayah pada mereka dengan kebenaran. Wala yudilluhum anhu dan Allah tidak menyesatkan mereka. Fal aqsamu berarti ada tiga bagian. Rashidun wa ghawin wa ba'al Ini yang sudah saya gambarkan tadi. Rashidun wa ghawin wa ba'al Farrashid Arafal al-haqqa wa taba'ahu. Rashid mengetahui kebenaran dan mengikutinya. al gawi arafahu wa lam yattabi'u Sedangkan gawi ada tahu kebenaran tapi nggak ngikut. ba'al sedangkan yang ba'al lam ya'rifhu bil kulliyah Abdal yang tidak tahu kebenaran sama sekali. Fakullu rasyidin fahuwa muhtajin. Maka setiap yang rasyid pasti dia terbimbing dengan hidayah. Wa kullu muhtadin hidayah tantama fahuwa rasyid. Siapa yang terbimbing dengan hidayah yang sempurna, maka dia disebut rasyid. Lianal hidayah innama tatimu bima'rifatil haqqi wal amali bihi aida. Karena sungguhnya hidayah sungguhnya akan sempurna dengan mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Allah taala ta'ala. Abdu 'alaiha bin nawaz. Pegang kuat-kuat dan gigit dengan rahim kalian. Ini akan kita jelaskan Insya Allah pada pertemuan berikutnya biiznillah taala.